Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah lalu kemudian diberi judul dengan qawaidun qawaidu salafiyatun wa nasaihu lil khuruji min fitanil hizbiyah kaidah-kaidah salaf dan nasihat-nasihat yang mengarahkan kepada al-haq dengan kaidah-kaidah tersebut kita dapat keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah. Nah, kita telah membacakan dari tiga kaidah yang telah berlalu. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut pada kaidah yang keempat insyaallah. Allah. Namun secara singkat kita mengulangi penyebutan dari tiga kaidah yang telah kita bacakan. Yang pertama adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah. Berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salaf as-salih. Di atas manhaj salafus salih di atas bimbingan para ulama-ulama salaf. Kemudian yang kedua sebagai penyempurna dari kaidah yang pertama <clears throat> kita yakin dan tidak ada was-was keraguan sedikit pun bahwa jalan keselamatan jalan kebahagiaan jalan al-haq adalah apa yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaful ummah, para ulama-ulama pendahulu kita yang saleh. Naam, maka tidak ada keraguan padanya dan tidak boleh kita merasa bimbang dan, dan ragu akan manhaj tersebut. Kemudian kaidah yang ketiga, wajibnya untuk kita mengembalikan perkara-perkara agama kita. Apalagi khususnya terkait dalam perkara-perkara nawazil. Perkara-perkara kontemporer yang terjadi di akhir-akhir zaman ini berhubungan dengan masalah keamanan, rasa takut, dan selainnya berhubungan dengan persatuan dan perpecahan ataupun perpecahan maka kita wajib mengembalikan bersama para ulama al-kibar para ulama-ulama pembesar-pembesar ulama ahlus sunnah wal jamaah di zaman kita sekarang ini yang tentunya mereka ma'ruf dan masyhur dengan pembelaan mereka terhadap dakwah salafiyah, terhadap al-haq dan kesungguhan mereka di dalam membantah kebatilan dan ahlul batil. Dengan itulah mereka dikenal sebagai ulama al-haq sebagai ulama al-kibar. Naam. Dari satu lisan pada lisan yang lainnya secara tadawul berkesinambungan mereka saling memuji satu dengan yang lainnya sehingga mereka dikenal sebagai ulama-ulama sunnah karena gigihnya dalam mendakwakan sunnah tersebut dan berpegang teguh berjamaah di atasnya dan membantah lawan daripada sunnah dari bid'ah bid'ah dari kebatilan-kebatilan ahwa dari hawa nafsu syubhat Nah, mereka bersungguh-sungguh dalam membantahnya. Oleh karena itu, kita wajib mengembalikan perkara agama kita kepada mereka. Nah, dan sudah kita sebutkan, kita singgung sedikit. Pada kaidah yang ketiga ini dari sebagian subhat yang menyatakan bahwasanya bukankah kita dididik di dalam melihat dalil dalam segala perkara. Naam. Bukan kepada si fulan, si A atau si B melihat ulamanya, tapi melihat dalilnya. Nah, ini adalah kalimatu haqqin. Kalimat hak tetapi terkadang diinginkan dengannya al-batil, kebatilan. Yaitu ketika masuk dalam praktek. Nah, dalam praktek masail atau masyakil, permasalahan-permasalahan, problem-problem dakwah. Terkait dengan perkara syubhat perkara tahdir peringatan para ulama dari penyimpangan bentuk-bentuk penyimpangan terhadap seseorang maka tatkala itu dia dengan prinsipnya melakukan pembelaan-pembelaan terhadap orang-orang yang telah dibantah oleh ulama yang ma'ruf sebagai ulama hak bahkan yang memiliki kekhususan dalam ilmu bantahan tersebut ilmu jarah wa ta'dil yang diberi rekomendasi dan pujian oleh para ulama-ulama yang lebih besar darinya. Naam, dia pun mencoba untuk menolaknya dengan dalil, dengan prinsip bahwa bukankah kita diajar untuk melihat dalil? Naam. Naam, benar. Kita dididik untuk melihat dalil. Naam. Dari Al-Qur'an dan Sunnah tetapi dengan bimbingan para ulama, dengan olahan para ulama salafus saleh. Terkait apalagi masalah-masalah fitnah. Naam, masalah syubhat kita sangat minim, bahkan kita sangat dangkal ilmunya. Terkadang kita melihat suatu hal yang terang menurut kita, tetapi ternyata syubhat di sisi para ulama. Naam, itu kenyataan ikhwani fiddin azzakumullah wa akhwati fillah. Berarti tidak ada jalan melainkan kita kembalikan kepada olahan para ulama. Bukan kita yang mengolah sendiri. Masalah-masalah tersebut memang benar. Kita dididik untuk kembali kepada adillah, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ilmu kita sangat terbatas. Ilmu kita sangat dangkal. Apalagi terkait dengan masalah rudud, masalah jarah, ta'dil. Belum lagi kita punya belum belum punya pengalaman. Umur kita masih muda. Baru setahun dua tahun kita di pondok. Baru setahun dua tahun kita duduk di depan ulama itu pun kita tidak khususkan dalam pembahasan-pembahasan itu. Tapi kita hanya sibuk dengan ilmu tauhid atau ilmu fikih. Lalu kemudian dalam perkara nawazil tersebut, dalam perkara problem dakwah berhubungan dengan subhat Ketika para ulama-ulama tersebut membantah menjelaskan dia pun mencoba untuk mengelak dan menampiknya dengan dalil, dalil dengan dalil-dalil bahwasanya kita wajib dididik untuk melihat dalil. Fahada syubhat. Ini pun adalah syubhat. Naam, ini pun adalah hawa, hawa nafsu. Kalimatu haqqin yuradu biha al-batil. Kalimat yang hak tapi diinginkan dengan dengannya kebatilan. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Yang kita bisa contohkan dengan fitnah yang saya telah sebutkan pada antum sekalian. Mulai dari fitnah Abdurrahman Abdul Khalik yang menyatakan tauhid hakimiyah lalu kemudian dibantah oleh sebagian ulama dan sebagiannya pada waktu itu belum bisa menerima Lalu kemudian berjalan dengan waktu sampai pada ulama sepakat untuk menyatakan kepada Abdurrahman Abdul Khalik mubtadi ahlul bid'ah karena dia menambah tauhid yang keempat yaitu tauhid hakimiyah yang merupakan manhaj daripada kaum khawarij yang selalu memberontak dan menjelekkan pemerintah, penguasa muslim. Naam. Demikian ikhwani fiddin. Juga sama subhatnya. Pada waktu itu orang yang membela kita harus melihat dalil dia juga adalah ulama sunni. Naam. Tetapi memang kita melihat dalil yang mengolahnya adalah para ulama. Karena betapa banyak perkara-perkara yang samar pada kita. Yang terkadang kita menyangka itu suatu hal yang jelas. Tapi ternyata itu samar bagi kita dan syubuhat. Dan ini yang terjadi. Ikhwani fiddin azakumullah. Sampai pada fitnah yang terakhir. Naam. Terhadap hajuri dan juga fitnah ustadz kita Ustadz Dzulkarnain. Naam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini saya katakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada beliau untuk kembali bersama kita dan bersama para asatidah dan mengakui kesalahan-kesalahan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yang didukung oleh murid-murid beliau di antaranya Syekh Khalid Al-Dhafiri kemudian Syekh Hani Al-Buraj kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari Dr. Abdullah Al-Bukhari dan murid-murid yang lainnya semua mendukung Syekhana Syekh Rabi di dalam mengkritik dan mentahdir ustaz kita Ustadzul Qarnain Al-Makassari. Naam, Allah yahdihi wa iyana. Semoga Allah memberikan jalan kembali kepada beliau. Naam dan alhamdulillah sudah terjadi pertemuan itu dan kita menunggu rujuknya beliau semoga mengakui kesalahan-kesalahan tersebut yang selama ini samar bagi kita dan menjadi manhaj bagi kita. Naam. Yaitu untuk kemudian kita bermuamalah, bermuda-muda bermuamalah dengan para hizbiyin. Dari Ar-Roja, televisi Ar-Roja, atau dari Turathiyin Ihya Turaf, atau dari Haramain, yang semua itu telah diklaim ulama sebagai ma'had atau lembaga-lembaga hizbiyah dan ditahdir pula tokoh-tokohnya untuk tidak boleh kita bermuamalah mengadakan kerjasama berhubungan hubungan yang baik naam hatta dalam perkara dunia kalau itu kita lemah dan tidak mampu naam untuk dapat selamat dari fitnah-fitnah syubhatnya maka kita mencari kerjasama yang lainnya kepada yang lainnya dalam perkara duniawiyah demikian ikhwani fiddin azakumullah manhaj ahlus sunnah tidak bermudah-mudah untuk kemudian antum ketahui bahwa ini orang yang ahlu syubhat. Naam. Ini orang-orang yang punya syubhat. Lalu kemudian antum datang sebagai uh, orang yang mutathabbut, meneliti langsung. Karena dia juga ustadz ahlu sunnah. Maka saya mencoba untuk bertemu langsung dan bertanya. Ternyata subhat masuk di kepala antum dan tidak lagi mampu untuk menimbang apakah itu hak atau batil. Bahkan ter, tidak sedikit kenyataannya setelah datang dari ulama, ternyata pula kita lebih memilih untuk menolak dari ulama dan menerima karena kita langsung padanya. Menerima dengan apa yang dijelaskan langsung oleh dia. Ini berbahaya ikhwanifidin azakumullah. Inilah yang sering saya ulang-ulangi. Al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafah. Hati ini lemah dan subhat-subhat itu menyambar-nyambar. Naam, inilah hikmah daripada tahdir ulama. Tidak boleh duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Tidak boleh bahkan menghadiri majelis-majelisnya dan bahkan kalau meninggal tidak menghadiri jenazahnya. Semua ini ada hikmah dari tahdir para ulama tersebut. Bukan menunjukkan bahwa mereka bukan lagi Islam, bukan lagi muslim. Tidak. Sekalipun dia masih dalam lingkup muslim. Tetapi tahdir itu dalam rangka menyelamatkan hati ini. Yang lemah, sementara subhati itu menyambar-nyambar. Naam, kalau memang kita memuliakan, menghormati agama dan manhaj kita. Sebagaimana yang diulang-ulangi oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Naam, man yukrim dinahu wa manhajahu falyabta'id anhum fala yasma anhum Siapa yang memuliakan agamanya dan manhajnya, jangan mendengarkan dari mereka, jangan dekat-dekat dengan mereka. Siapa mereka yang dimaksud Syekh Rabi? Al-Mukhadzilin, yaitu orang-orang yang menelantarkan manhaj ini. Yang tidak punya tamayyuz wal mufasalah. Tidak punya tamayyuz dan mufasalah, yaitu sikap tampil beda dari golongan-golongan hizbiyah yang lainnya. Nah, tidak punya pemisah antara ahlus sunnah salaf dengan para hizbiyah. Tapi bergabung seperti gado-gado. Naam, campur baur. Tidak ada pembeda. Padahal dalam keadaan dia tahu orang ini punya penyimpangan subhat. Tetap saja berakrab, berkasih sayang. Tertawa bersama, bermain-main bersama. Naam, layam bagi hada ya ikhwan. Ini tidak pantas. Ini orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan agamanya. Manhajnya Nah, orang yang sungguh-sungguh dalam menerapkan manhaj dan agamanya, sayang terhadap manhaj dan agamanya, dia menjauh. Nah, bukan berarti dilarang salam atau dilarang senyum. Antum lihat maslahat. Kalau orang itu masih ada memungkinkan, tetapi dia punya subhat, senyum-senyum, tetapi jangan berlama-lamaan bersamanya. Nah, kalau memungkinkan untuk salam, salam. Tapi jangan duduk dan tertawa bersamanya. Nah, karena dia orang yang punya subhat dan itu sebagai bentuk pendidikan kita. Sebagaimana orang tua mau mendidik anaknya. Anaknya yang sudah parah, sudah sekian dinasihati tetap saja. Naam, kita didik jangan beri nafkah. Naam, jangan diberi e, jangan diberi makan kalau perlu. Suruh cari sendiri nafkah karena dia tidak mau mendengar kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu bentuk pendidikan Islam. Naam, Demikian ikhwani fiddin azakumullah, Islam memberikan obat dengan tahapan-tahapannya. Kalau obat ini sudah tidak mumpuni, pindah kepada obat yang berikutnya. Obat ini tidak mungkin lagi pindah kepada obat yang berikutnya. Sampai pada tingkatan-tingkatan yang telah dituntunkan. Sebagaimana para dokter dalam mengobati orang yang sakit. Demikian Islam. Barakallahu fikum. Kemudian al-qaidatul rabi'ah. Kaidah yang keempat. Wahia annal ulama alladzina alal haqqi yatamayazun <clears throat> Kaidah yang keempat bahwa para ulama yang berada di atas al-haq itu bertingkat-tingkat. Naam. Ini sangat penting ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Naam, bahwa para ulama yang berada di atas al-haq dan kita yakin sebagai ulama ahlu sunnah salafi. Salafiyun, mereka berbeda-beda bertingkat-tingkat dalam keilmuannya. Naam. Ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Fahunaka farqun bainahum fi mada ma'rifatihim bil haqqi wal batil jumlatan wa tafsila. Di sana ada perbedaan di antara para ulama kita. Sepanjang pengetahuan mereka terhadap al-haq dan al-batil secara global dan secara rinci. Naam, jelas beda. Sama juga dengan para dokter. Ada dokter ahli, ada dokter umum. Dalam dokter ahli itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih ahli, yang lebih khusus. Naam. Dan seterusnya. Maka menunjukkan marotib, tamayus, perbedaan yang bertingkat-tingkat dalam pengetahuan para ulama itu, sekalipun semuanya ulama ahlus sunnah. Naam secara global maupun secara terperinci. Hadhil qaidah budda an natanabbah laha liannana na'lam anna hadzal alim mushtagil mushtagil mushtagilun fi raddi ala ahli al-batil wal ahwa wa taqriri sunnah wa wa ila akhir. Kaidah ini harus kita perhatian dengannya. Kita harus naam mengangkat kepala kita dan memperhatikan kaidah ini karena kita mengetahui bahwa seorang alim punya kesibukan yang sibuk dalam membantah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa pengekor hawa nafsu. Sibuk di dalam membela sunnah dan seterusnya. Ada ulama orang yang, yang seperti ini. Naam. Mengkhususkan banyak waktunya dalam masalah hudud, Sehingga kitab-kitabnya semua adalah berisi bantahan-bantahan. Baik dalam masalah akidah, bagi dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum. Naam, salaman haji, Masalah hadis, fik. Naam, juga mereka melakukan bantahan-bantahan. Jadi ada ulama yang khususnya takhusus punya keahlian khusus dalam dan pengalaman di dalam membantah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa sehingga dia sudah mumarasah. Naam, sudah tenggelam di dalam perkara itu dan sudah punya pengalaman yang banyak, sudah punya firasat yang kuat dalam permasalahan itu. Naam. Sehingga terkadang dia melihat seseorang baru pertama dan mendengarkan omongan seseorang dengan pengalamannya tadi, mumarosahnya tadi, itu sudah bisa memberikan eh, penilaian-penilaian uh, yang bersifat sementara. Naam, lalu kemudian dengan perjalanan waktu ternyata orang itu memang demikian. Naam, punya penyimpangan, punya subhat. Naam, demikian ikhwani fiddin azakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengikrarkan hal yang demikian ini. Ketika beliau menjelaskan tentang ahlul hadis bahwa orang-orang yang tenggelam dalam ilmu hadis sudah terbiasa dengannya, mumarasah, memiliki pengalaman yang banyak. Terkadang dia hanya dibacakan hadis. Naam, dan dia dengarkan, dia sementara sudah bisa menilai bahwa hadis ini hadis yang lemah. Dari sisi lafadznya, naam, dari sisi lafadz-lafadz hadis tersebut, kemudian dari sisi sanat silsilah sanatnya, itu dengan pengalamannya, terkadang dia belum tahu, belum membahas, tapi dia sudah bisa memberikan penilaian sementara yang dia simpan sendiri. Naam, Lalu kemudian ternyata setelah dia teliti dia teliti, ternyata benar apa yang dia sangka bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah. Mengapa demikian? Karena firasatnya yang sudah menguat di dalam perkara tersebut. Naam. Dalam pengalamannya ikhwani fiddin azakumullah. Demikian. Maka fahadal alim al-mustaqil birraddi ala ahli al-bidah wal ahwa ya'lam tafasil hadhihi wa hadhihi. Fahadha lil haqqi aqrabu wa lil batil a'raf. Naam. Maka seorang alim yang menyibukkan dengan bantahan terhadap alul bidah dan pengekor hawa nafsu mengetahui rincian-rincian ini dan itu. Nah, ini adalah lebih dekat kepada kebenaran dan ini adalah lebih dekat mengarah kepada kebatilan. Sehingga dia orang yang paling mengetahui dekat, yang paling dekat dalam mengetahui hak dalam permasalahan itu dan yang paling mengetahui terhadap kebatilan dalam hubungannya dengan rod alal ahlul bidah wal ahwa bantahan terhadap ahlul bidah dan pengekor hawa nafsu wa hunaka alimun salafiyun mana syukku fi salafiyatihi abadan di sana ada alim ulama salaf kita tidak ragu tentang kesalafiahannya tentang kesunniahannya naam dan kita cintai mereka wa habibun ilaina walakin qad yuhsinu dhann tetapi terkadang alim tersebut terkadang membangun di atas husnudzon, baik sangka. Wala ya'rif ma inda haula'il qaum. Dia belum tahu apa yang ada di sisi kaum tersebut. nah Dari tempat masuknya, tempat keluarnya, dari tahayul, bentuk-bentuk tipu daya yang dia lakukan dalam agama Allah, para ulama tersebut belum tahu. Naam. Fatajiduhu qad yudafi anhum muhsinan lidhanni bihim sehingga terkadang kau dapati alim yang seperti ini membela orang-orang yang memiliki subhat atau tipu daya dalam agama Allah. Terkadang dibela oleh si alim tersebut. Kenapa? Karena baik sangka padanya. Dia datang menampakkan di hadapan alim tersebut dengan penampakan yang baik. Naam, menunjukkan al-haq yang ada pada dia, tapi kebatilannya tidak ditampakkan. Seperti Yauturaf. Datang ke Syekh Bin Baz. Sehingga Syekh Bin Baz kemudian memuji. Datang ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Lalu kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abad memuji. Dan menyatakan mereka ahlus sunnah salafi. Juga demikian ke masyarakat yang lain. Tentang Ihya Turaf. Naam. Yang didirikan pimpinannya Abdul Rahman Abdul Rahman Abdul Khalid. Dan hari ini kemudian menyebar dan sampai di Indonesia dan itulah menyebabkan pecahnya dan porak-porandaknya dakwah ahlus sunnah di Indonesia setelah masuknya Ihya dan di seluruh dunia. Naam. Itu yang menyebabkan ikhwan fillah azakumullah. Sehingga terus dengan berlangsungnya waktu terjadi perselisihan-perselisihan di kalangan ahlus sunnah. Sebab ya masuknya Ihya ini men menyelusup di dalam sop-sop salafiyin ahlus sunnah datang membawa bantuan dana di pondok ini, di pondok ini. Nah, akhirnya saudaranya menasehati, jangan ya ikhwan, jangan ya ustaz. Ini adalah turafiyin. Mereka punya misi, mereka punya tujuan. Naam, ini bukti bahwa mereka ini adalah da'i-da'i turafiyin. Muhammad Khalaf misalnya. Naam, yang diutus ke Indonesia. Datang, tinggal di pesantren Tengarang, Yusuf Baisa. Naam, juga di Gresik. Kemudian setelah itu Syarif Fuad Hazza juga datang. Nah, mengajarkan di pondok pesantren yang sebelumnya ahlus sunnah salaf. Lalu kemudian dinasehati oleh ustadz-ustadz yang lainnya enggan untuk menerimanya. Karena apa yang dia saksikan berbeda dengan apa yang dia yang dinasehati padanya. Naam dan dia enggan untuk mengembalikan kepada ulama yang memang tahu persis tentang mereka ini. Naam, lalu kemudian memakai dalil-dalil alim, seorang alim ulama, Syekh Abbad, Naam, Syekh uh, Syekh bin Baz rahimahullah memuji mereka ketika mereka datang. Naam. Dengan penampilan-penampilannya yang baik, membangun masjid, membangun madrasah. Akhirnya Syekh mengeluarkan fatwa ya dan melegitimasi ya, merekomendasi yayasan hizbiyah tersebut. Naam, menjadilah sumber perselisihan. Nah, di sini kaidah sangat penting. Yang keempat ini, untuk kita tahu bahwa para ulama ahlus sunnah itu bertingkat-tingkat. Berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Terkadang seorang alim salafi memuji seseorang tetapi dibangun di atas husnudzon karena dia menampakkan yang baik-baiknya. Adapun yang buruk-buruknya tidak ditahu oleh alim tersebut, ditahu oleh alim yang lainnya. Naam, sekarang kita diberi kaidah. Mana yang hak ya ikhwan? Apakah kita mau ngeyel, kemudian terus keras dan berdalil dengan alim tersebut? Dia juga ahlus sunnah? Ini bukan manhaj. Ini bukan ciri ahlus sunnah yang baik. Ini bukan ciri salafi yang benar. Naam, yang ngeyel dan berdalil dengan alim sementara dia meninggalkan alim yang lain yang mengetahui persis tentang rincian-rincian perkara tersebut, orang tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Fama mauqifus salafi ma'aha ulail ulama. Sekarang ada pertanyaan bagaimana sikap seorang salafi bersama mereka ulama tersebut. Naam. Maka sikap kita sebagai seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah adalah numayyiz umayyiz bainal masyayikh as-salafiyyin wa masyayikh sunnah kita membedakan para ulama-ulama ahlus sunnah kita para ulama-ulama salaf kita kita bedakan kita lihat maka setiap seorang alim yang a'raf bi ahwali haulain nas yang paling tahu tentang keadaan-keadaan mereka yang dimaksud Naam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pengalaman selalu mereka diberi taufik. Naam. Iya. Diberi taufik ketika menjelaskan seseorang dengan waktu yang berjalan ternyata disepakati oleh para ulama. Naam. Diterima oleh para ulama terus berjalan satu dua tiga empat dan seterus sampai puluhan orang-orang yang dibantah oleh dia oleh syekh tersebut selalu diikrarkan oleh para ulama setelah itu. Nah,